صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله Ma'asyarul muslimin rahimahullah wa Alhamdulillah pada bulan Syawal ini kita kembali uh, memulai kajian-kajian kita di Masjid Jawa ini yaitu kajian rutin pagi sore di mana telah uh, kita liburkan selama satu bulan lebih dan insya Allah kedepannya Semoga dapat kita isi dengan rutin dan para bahwa rahimahullah wa tentunya masih dalam rangka masalah tariqan ya yaltani fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di antara sunnah-sunnah di bulan Syawal ini yaitu sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma wa asba'u sittan min syawal maka annama shoma dahra barang siapa yang eh, berpuasa pada satu bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa enam maka dia seperti berpuasa satu tahun penuh dalam riwayat yang lain disebutkan man shoma syahr ramadan fa syahrun bi asyari syahrin barang siapa yang puasa satu bulan penuh pada bulan Ramadan maka satu bulan itu terhitung seperti 10 bulan. Wa man shoma sittan min syawal dan barang siapa yang berpuasa ke enam pada bulan Syawal, Sataan nama shoma sana. Maka dia seperti berpuasa sudah berpuasa satu tahun penuh. Demikian para ikhwan Mungkin antum bisa menyebutkan salah satu sunnah pada bulan Syawal? Ada yang lain tahu? Hah? Para akhwat tahu kira-kira? Kok senyum-senyum ditanya senyum-senyum? Nikah. Nikah, iya betul itu yang saya maksud. iya, makanya pada bulan ini ada beberapa ikon kita yang akan nikah. Itu merupakan salah satu sunnah pada bulan Syawal karena Rasulullah SAW juga banyak melangsungkan pernikahannya pada bulan Syawal dan di bulan Syawal ini juga ternyata terjadi bencana di kalangan kaum muslimin. Ya, di mana ketika mereka sedang asik-asiknya melaksanakan Idul Fitri, terjadilah gempa yang sangat dahsyat Ini merupakan satu peringatan ya peringatan bagi seluruh umat manusia khususnya pada kaum muslimin bukan berarti alam tidak lagi bersahabat dengan kita ya, bukan berarti demikian kita yang tidak mau bersahabat dengan alam karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas." Telah muncul kerusakan di bumi dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ya, akibat ulah tangan manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga bersabda. Eh, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an Tidak ada satu musibah pun yang menimpa bumi ataupun yang menimpa diri kalian kecuali uh, sudah ditentukan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan dalam eh, dalam firman yang lain dikatakan tidak ada satu bencana kecuali itu akibat ulah kalian sendiri akibat ulah manusia sendiri. Para ikhwatiddin iyyakum dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Bukan kami yang menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Para ikhwatiddin iyyakum. Kalau sedikit kita tinjau beberapa uh, beberapa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya itu banyak yang menimpa tempat yang masyur dengan simbol-simbol Islam seperti Aceh, Nanggroe, Darussalam terkenal dengan teras Mekahnya ya, Serambi Mekah maksudnya Islam pertama di sana dan seterusnya masih terkenal sebagai Serambi Mekah walaupun lama kelamaan sudah tidak terkenal serambinya tinggal WC-nya nggak tahu lah Ya, para ikhwatiddin rahimallahu namun yang namanya Aceh itu masih sebagai simbol Islam. Ya, sebagai simbol Islam bahkan kemarin ini telah ditetapkan oleh uh, dewan anggota dewan mereka ya dari DPR, DPRD menetapkan hukum syariat. Tentunya hukum syariat menurut yang mereka maksud demikian. Namun kata-kata seperti ini masih ada simbol-simbol syariat. Dan memang kita lihat ternyata di Aceh pula yang terjadi bencana yang menelan ribuan, ratusan ribu. Karena kalau bahasa koran sudah seratus ribu ke atas itu berarti ratusan ribu. Kalau sudah seribu ke atas korban dikatakan ribuan. Kalau sudah sebelas dan puluh itu puluhan, puluhan orang itu bahasa koran supaya menarik perhatian si pembaca. Para hadirin rahimallahu ini simbol-simbol Islam Demikian juga di Tasikmalaya itu kota santri, banyak sekali pesantren di sana. Nah, yang lebih ironi lagi ini di Padang, yang sangat dikenal kalau suku kami Minangkabau itu sangat dikenal dengan adek basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat itu bersendi berdasarkan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Itulah slogan orang Minangkabau. Namun di sini pula terjadi bencana yang sangat dahsyat gempa yang sangat dahsyat yang tidak kalah dengan eh, bencana-bencana sebelumnya. Para khafidin rahimallahu iyyakum. Sekali lagi bukan berarti alam yang tidak bersahabat dengan kita. Kita yang memang sudah merusak alam. Alam ini dirusak oleh manusia bukan berarti dia harus karena dia congkel-congkel e, bumi atau korek-korek dulu, tidak seperti itu. Rusaknya alam ini juga dikarenakan kemaksiatan umat manusia. Ya rusaknya alam berkaitan dengan kerusakan manusia. Semakin dekat seorang manusia itu kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan semakin makmur dan semakin jaya. Oleh karena itu banyak kita lihat dalam hadis-hadis di mana dalam prakteknya Rasulullah mengkaitkan dengan kejayaan-kejayaan umat umat Islam. Seperti mengkaitkan kejayaan umat Islam dengan menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bil khairi la yazalun nasu bil khair la ya, la yazalun nasu zahiran la yazalu hadha din zahiran ma'ajjalul fitr bahwasanya agama ini akan tetap jaya selama orang-orang me menyegerakan berbuka puasa ini dikaitkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan artian semakin jauh umat manusia semakin jauh khususnya kaum muslimin dari sunnah Rasulullah SAW berarti makin uh, semakin dekat pula kehancuran-kehancuran dan bencana-bencana. Oleh karena itu yang paling parah manusia yaitu manusia yang paling parah yang paling jahat di muka bumi kata Rasulullah yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Inna syarran nasi manusia yang paling buruk adalah mereka yang uh, ketika hari kiamat mereka dalam keadaan hidup itulah dia yang menunjukkan semakin banyaknya bencana demi bencana, hukuman demi hukuman. Namun para ekofidin jarang sekali orang-orang yang memahami hal ini. Ketika sudah terjadi bencana, mungkin sebulan dua bulan, mayoritas orang-orang yang terkena bencana tersebut sadar dan masjid mulai penuh bahkan masjid yang mungkin sudah runtuh sebagiannya itu dipenuhi oleh kaum muslimin padahal tadinya ketika masjid tersebut mengkilat tidak ada satupun yang datang kecuali hanya dua atau tiga orang itu pun yang sudah pensiun ya namun ketika terjadi seperti itu terjadi ya, dan ini juga pengalaman saya waktu di Pakistan ya, di akhir-akhir pulangan saya itu terjadi gempa yang sangat dahsyat ya di Quetta gempa yang sangat dahsyat dan beritanya sampai ke ke Indonesia itu terjadi pada malam hari. Pada pagi subuhnya masjid itu hangat ramai seperti sholat Jumat. Gak mampu menampung kaum muslimin yang sholat subuh. Seperti sholat Jumat. Kan belum pernah terjadi kita sholat subuh seperti sholat Jumat. Yang paling sedikit itu adalah sholat jamaah yang paling sedikit itu sholat subuh. Namun waktu itu yang paling banyak ya sholat subuh. Seperti melimpah keluar seperti sholat Jumat. Demikian. Namun kesadaran itu sedikit demi sedikit terkikis sama seperti Aceh sekarang. Sedikit demi sedikit mulai kembali kepada kondisi mereka yang dahulu lupa dengan dengan sebuah bencana yang menelan ratusan ribu orang. Di mana tidak ada seorang pun yang melihat fenomena tersebut kecuali meneteskan air mata. Para khafidin wa iyyakum. Dalam soal Nahl ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah memberi kepada kalian sebuah permisalan permisalan sebuah kampung yang aman dan damai ya'tiha rizquha raghada min kulli makan yang mengeluarkan apa namanya hasil-hasil bumi di semua tempat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kampung pertama aman. Aman, tentram dan banyak apa namanya? Uh, rezekinya banyak, mengeluarkan berbagai macam hasil, sangat makmur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aman. Mengapa demikian? Karena aman adalah anugerah yang sangat anugerah yang sangat apa namanya? yang sangat mahal. Makanya orang yang memiliki harta yang melimpah ruah jika dia tidak aman, dia tidak akan bisa menikmati hartanya tersebut. Ya. Namun orang yang merasa aman walaupun hanya dengan tempe bacem, dia akan menikmati tempe bacem tersebut. Mungkin dia akan merasakan tempe ini kok rasa ayam penyet. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena perasaan amannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aman. Karena aman ini memang satu nilai yang sangat tinggi dalam satu negeri. Rumah tangga saja kalau tidak aman, itu bagaikan apa namanya? Bagaikan uh, kalau kata orang bagaikan uh, api dalam sekam. Itu rumah tangga yang tidak aman. Tidak aman di sini ya bertengkar. Ketika suami melihat istri seperti apa namanya? Seperti kucing dengan anjing, mau bertengkar saja seperti kucing dengan uh, kucing dengan anjing. Demikian, nggak aman padahal kalau dilihat uh, rumahnya sangat mewah, kendaraannya sangat bagus, namun tidak aman Akhirnya si suami tidak pernah aman merasa tidak pernah betah dalam rumah. Kenapa? Tidak menikmati rumah yang sangat mewah. Ya, tidak menikmati istri yang mungkin cantik, lebih cantik dibandingkan istri-istri orang lain. Karena tidak aman, maka dia tidak betah dalam rumahnya. Allah memberi permisalan satu negeri yang aman, makmur, kemudian hasilnya melimpah ruah. Yaati hari raghadan min kulli makan. So, uh, di mana negeri tersebut mengeluarkan berbagai macam apa namanya hasil-hasilnya di seluruh tempat. Ini kan menandakan makmur atau kata orang gemah ripah loh jinawe. Ya. Baldatun apa? Baldatun toyibatun warabun rabbun kan begitu istilahnya. Ini apa namanya? Eh, kata-kata yang sering diungkapkan oleh kelompok yang selalu khilafah, ingin khilafah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padahal semua orang juga menginginkan ini. Lantas fakafarat bin an'umillah, fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka kafir dengan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang diberikan Allah kepadanya, pertama keamanan dia dia tidak merasa itu sebagai nikmat. Merasa satu hal yang biasa-biasa saja. Ya memang itu manusia. Manusia begitu dia tidak merasa nikmat tersebut satu nikmat kecuali setelah nikmat tersebut pergi dari dirinya. Kecuali setelah nikmat tersebut hilang dari dirinya, barulah dia merasa betapa indahnya, betapa berharganya, berharga tingginya nilai nikmat tersebut. Ya. Jadi keamanan, kemakmuran yang ada di negeri tersebut mereka timpali dengan mengkafiri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Fa'adzaqahu Allah libasal ju' wal Akhirnya Allah menimpakan kepada mereka kelaparan yang tadinya makmur jadi kelaparan wal khawf rasa takut. Coba bayangkan, sudah lapar ketakutan. Belum lagi digempa ya. Masih sudah lapar dan ketakutan. Ini merupakan apa namanya? balap eh, petaka yang sangat hebat. Orang lapar kalau tidak takut tuh masih bisa ditahan. Dia masih bisa dengan aman mencari rezekinya untuk menghilangkan rasa laparnya. Tapi ketika dia sudah lapar kemudian takut, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak akan mampu melakukan apapun. Karena takut, ya, karena lapar ini dibaring dengan rasa takut. Itulah malah bencana, malah petaka yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum yang mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Dimakan yasnaun karena perbuatan mereka. Lagi-lagi di sini Allah mengatakan karena perbuatan mereka. Ya, karena perbuatan mereka. Jadi pada intinya segala malapetaka, bencana, musibah dan seluruhnya di atas bumi ini itu semuanya akibat ulah manusia. Bima kanu yasnaun, akibat ulah mereka sendiri. Ya, akibat ulah mereka sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, "Uritu naro fa'aksaru ahluha an-nisa." Aku diperlihatkan neraka. Ternyata penduduknya yang terbanyak, mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Fakila ya Rasulullah Ayat billah. Ya Rasulullah, apakah karena wanita-wanita itu kafir terhadap Allah? Kata Rasulullah, Walakinna yakfurnal ashir. Tapi mereka bukan dikarenaiku, bukan dikarenakan hal itu, tapi mereka kafir terhadap mengkafiri kafir terhadap nikmat yang telah diberikan suami-suami mereka. Yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Apabila kamu berbuat baik setu, uh, sepanjang tahun kemudian dia lihat ada kesiluran di antara kamu satu kali maka dia akan katakan sungguh aku tidak akan per, tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah ini yang kita ambil di sini ya, di mana penghuni neraka itu dikarenakan apa? Kafir terhadap nikmat. Kafir terhadap nikmat. Oleh karena itu kata Rasulullah, uh, la man syakaron man syakar Barang siapa yang bersyukur kepada manusia berarti dia telah bersyukur kepada Allah bersyukur, tidak bersyukur kepada manusia saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri ini sebagai penduduk neraka. Bagaimana dengan mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimallahu wa iyyakum. Kafir terhadap nikmat ya, kafir uh, mensyukur nikmat bukan dengan cara hanya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ya, ini harus kita garis bawahi. Bukan berarti setelah makan alhamdulillah selesai urusannya. Tidak, tidak hanya itu. Itu hanya syukur dari sisi lisan. Pada hakiki, hakikat daripada syukur itu adalah terwujud terrefleksi dari tindak tanduk kita. Itulah orang yang bersyukur. Kalau hanya sekedar slogan, itu nggak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adik pesan syarat-syarat syarak pesan di kitabullah, adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Hanya sekedar slogan nggak nggak nggak nggak laku. Dalam Islam itu nggak hanya slogan, ada perbuatan, ada keyakinan. Ya. Ketika kita mengatakan Islam adalah yang terbenar atau Islam is the best solution katanya kan begitu. Islam merupakan uh, solusi yang terbaik. Apakah hanya sekedar omongan saja ataukah memang terwujud dalam tindak tanduk sikapnya sehari-hari? Jika tidak, tidak bernilai. Ya. ya oleh karena itu Islam tidak hanya sekedar slogan. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimallahu iyakum, Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasad kamu, tidak melihat fisik kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amalan kalian. Ya hati kalian dan amalan kalian. Percuma kalau kalian para laki-laki yang gagah ganteng. Percuma kalian para wanita-wanita yang cantik jelita kalau hatinya hati hati apa namanya yang jauh dari Allah dan tidak ada amalan solehnya sama sekali. Ini semua nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Masya muslimin rahimallahu ya dan lebih dahsyat lagi kalau dia masuk neraka jahanam mungkin dia saja yang akan disiksa oleh Allah. Namun kalau akibatnya gara-gara dia Allah menurunkan bencana, tentu ini satu malapetaka secara umum karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bencana di mana tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, dia tidak pilih-pilih, oh yang mabuk saja, yang ya, enggak salat saja, yang enggak. Ketika banjir, banjir nggak bisa pilih-pilih. Jadi, oh, ke rumah orang yang sholat saja, siu, habis. Sebelahnya yang sholat nggak kena. Ya. Tidak ada seperti itu. Ketika bala bencana datang, ya habis seluruhnya. Yang salafi, mau nggak salafi, mau bid'ah, yang tadi sama saja. Pukul rata. Ya. Demikian para bidin, rahmanallahu iyyakum. Ketika sebuah hotel ambacang katanya ambruk, kan begitu. Apakah semuanya nggak sholat? Pasti ada orang-orang yang sholat. Pasti ada orang-orang yang baik, namun ketika bencana itu muncul, dia tidak akan pilih bulu. Tidak akan pandang bulu, semua akan dibabat habis oleh bencana tersebut. Tinggal ketika dia nanti dibangkitkan, ya masing-masing dengan perhitungannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu hal itu haruslah menjadi ibroh bagi kita. Kita yang paling penting yang masih hidup ini. Yang sudah tewas urusannya selesai. Ya. Yang sudah mati urusannya selesai. Kita haruslah menjadikan hal itu sebagai ibroh menjadikan sebuah ibrah pelajaran bagi kita. Dan uh, ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi sebagai apa namanya pelajaran bagi kita bahwasanya kita usahakan juga ketika ada hal-hal orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kita jangan tinggal diam ya kita berusaha ya dengan kemampuan kita untuk memberikan dakwah-dakwah kepada mereka karena bisa jadi gara-gara mereka kita kena bencana sebagaimana diungkapkan Rasulullah dalam sebuah hadis di mana e, permisalan antara orang yang buruk dan orang yang baik seperti yang sedang e, menaiki sebuah kapal di mana mereka-mereka yang yang jahat ataupun buruk maksudnya bukan buruk rupanya ya mereka-mereka tidak taat mereka berada di dek satu sementara orang yang soleh berada di dek di dek dua kemudian yang di dek satu e, kehausan mereka tahu di balik dinding ini ada air. Begitu. Mereka sangat tahu di balik dinding ini ada air. Oleh namun mereka menyimpulkan kalau kita naik ke atas itu mengganggu orang yang di atas. Kenapa enggak kita bolongin saja? Air itu kan dekat. Di balik dinding ini saja enggak jauh air itu. Kenapa kita harus naik-naik capek kemudian mengganggu orang yang di atas? Ya. Kenapa harus capek-capek seperti itu? Bolongin saja. Kata Rasulullah, kalau orang yang di atas tahu mereka bolongin kapal, namun diam saja, dengan itu kan urusan mereka. Ya, itu kan urusan mereka. Yang penting kita. Maka Fakoroku jami'a mereka akan tenggelam seluruhnya. Namun apabila mereka mencegahnya maka mereka akan selamat seluruhnya. Jadi para ekafidin rahimallahu iyyakum ya. Bisa jadi orang-orang yang soleh dalam satu negeri mereka lah pencegah pencegah terjadinya bencana. Dan bisa jadi orang-orang durjana, pelaku-pelaku maksiat di negeri, mereka yang pengundang bencana. Kita nggak tahu. Di Medan belum terjadi apa-apa. Apakah dikarenakan orang-orang yang soleh, yang ma apa namanya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih menahan-nahan, ya, ya, atau dikarenakan hal-hal yang lain kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ketika hujan yang sangat apa namanya yang yang yang uh, di mana curah hujannya sangat sangat banyak di di Medan misalnya. Kita nggak tahu apakah ini memang dikarenakan ketaatan manusianya atau dikarenakan dikarenakan hewan-hewan ternak. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walam yamna'u tak amwalihim illa muni'ul qasar. Allah uh, tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Walaula walaulal bahaim lam yumtiru. Seandainya tidak dikarenakan binatang-binatang ternak, saya tidak akan ada turun hujan. Kita nggak tahu turun hujan yang demikian lebat di kota Medan ini dikarenakan kita atau dikarenakan ayam. Atau dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan hewan-hewan ternak yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kita nggak tahu. Masyaallah muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian bahwasanya bencana yang terjadi itu seluruhnya adalah akibat ulah kita. Saya bacakan sebuah hadis yang mungkin Anda pernah dengar, hadis yang di sebuah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar di mana kata Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi datang kepada kami kemudian beliau bersabda ya ma'syaral muhajirin wahai sekalian orang-orang muhajirin khamsun idza butulitum wa'udzubillahi an tudrikuhunna ada lima hal yang mungkin akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga lima hal ini tidak menimpa kalian. Pertama, lam tuzhirul fahishatu min qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasyafihi mutta'un wal auja' allati lam yakun madat fi aslafihim alladhi madu. Tidaklah di, dilaksak, dilakukannya kemaksiatan dengan cara terang-terangan kecuali akan uh, dijangkitkannya penyakit-penyakit taun, penyakit-penyakit kolera, penyakit-penyakit menular. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Coba kita lihat penyakit-penyakit menular daripada dari penyakit menular AIDS misalnya yang sampai sekarang belum tahu gimana cara penanggulangannya. Bahkan dari penyakit hewan pindah ke ke ke manusia, dari mulai flu burung, flu burung kok pindah ke manusia, Padahal flu manusia tidak seperti itu uh, apa namanya uh, ganasnya. Tapi ketika flu burung berjangkit pada diri manusia begitu sangat hebatnya, sangat ganas. Babi, flunya babi pindah ke manusia. Dikarenakan apa ini? Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh pada diri manusia itu sendiri saja banyak yang belum tertanggulangi. Sekarang ditambah penyakit-penyakit hewan dipindahkan ke kalau manusia kita nggak tahu nanti kita flu apa apa apa flu, flu apa lagi tak flu anjing, flu kucing. Kita nggak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Ya. Dikarenakan apa? Allah menyebut, eh, menyebutkan dikarenakan kemaksiatan yang sudah dilakukan dengan terang-terangan. Bukan berarti kalau kemaksiatan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi boleh, ya. Kemaksiatan dilakukan dengan cara tersembunyi, terselubung, ya, itu tandanya mereka malu berbuat maksiat. Malu berbuat maksiat. Namun ketika dilakukan dengan cara terang-terangan, berarti mereka sudah tidak punya malu lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Sudah tidak malu-malu lagi. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Walam yang kemudian mereka akan ditimpakan kelaparan di belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Walam yang kudul, walam yang kudul mikyal awal mizana illa ukhidu bisinin al ma'unah wajur sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan sukatan kecuali mereka akan ditimpakan musim paceklik dan akan ditimpakan kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki. Dan akan ditimpakan aniaya seorang penguasa. Coba kita lihat, antum pergi ke pasar lah. Yang tukang jual ayam itu biasanya ada timbangnya timbangannya dua. Timbangannya dua. Ya. Caranya bagaimana? Kalau ayam, kalau sekarang berapa harga ayam kilo? Enggak tahu antum. Berapa? Afat lah yang tahu. Sekarang sekitar 22 atau 24 per kilo. Ya. Kalau kita tawar 22 misalnya harga 24, Dikasihnya tadi pakai timbangan yang ini. Oke. Ya. Jadi mengurangi timbangan itu satu hal yang sepertinya sudah biasa-biasa saja di pasar. Udah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini akan membuat musim paceklik dan akan membuat orang-orang itu menjadi susah kehidupannya. Para kafirin Rasulullah Susah kehidupan itu tidak identik dengan miskin. Ya. Susah kehidupan itu tidak diidentik dengan miskin. Susah kehidupan itu berkaitan dengan kona'ah seseorang. Sekarang itu di mana kita cari orang miskin? Coba cari di Medan ini mereka yang nggak makan satu hari. Susah carinya. Yang nggak makan satu hari ya. Susah carinya. Di tempat saya saja di dusun, dusun, dusun namanya dusun satu a Mencari orang miskin ya susah. Mencari orang miskin. Namun yang perasaan miskin banyak. Makanya ketika dia nggak dikasih zakat, loh Pak kemarin tahun kemarin kami kami dapat zakat. Ya. Ambil zakat melihat dia tahun kemarin termasuk orang yang memang membutuhkan, tahun ini tidak. Namun sepertinya zakat sepertinya sudah menjadi turun menurun. Nenek kami dapat zakat, mak kami dapat zakat, maka kami nggak dapat zakat. Jadi sepertinya zakat fitrah jadi warisan. Begitu. Ada komplain seperti ini. Padahal lembu memang sih rumahnya reot, lembunya tujuh. Ya namanya juga di samping lembu, kandang lembu rumahnya kan nggak mungkin pakai minimalis <laughs> begitu. Kan nggak mungkin ya sesuai dengan kandang lembunya dong. Ya. Namun tetap merasa miskin. Pejabat-pejabat itu banyak yang merasa miskin, bukan nggak banyak yang merasa miskin. Buktinya harus maling sana maling sini padahal sudah miliaran uangnya. Disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Enggak cukup, enggak cukup, enggak cukup. Selalu saja enggak cukup. Kemudian ditimpakan aniaya seorang penguasa. Nah, kalau kita mendapatkan seorang penguasa yang aniaya yang zolim, maka jangan penguasanya pertama dituding-tuding. Ah, oh, penguasa begini, penguasa begitu. introspektilah pertama sekali itu masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang khawarij. Wahai Ali bin Abi Thalib, mengapa ketika kamu memerintah sekarang tidak seperti pemerintahannya Abu Bakar dan Umar? Sekarang bagaimana ini? Gunjang ganjing politik segala macam, perang saudara. Gimana kamu ini? Gitulah kira-kira dia memprotes Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sebagai khalifah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Waktu zamannya Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya aku. Dan ketika aku yang menjadi khalifah yang menjadi rakyatnya kamu. Makanya kalau rakyat yang seperti kamu ini begini jadinya. Ya. Jadi pada ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, jadi masyarakat, tatanan masyarakat, akhlak masyarakat, ya. Uh, sifat masyarakat itu sangat berkaitan sekali dengan munculnya seorang pemimpin. Kondisi seperti Indonesia ini gak akan mungkin Allah mengangkat seorang pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Ya, itu gak akan mungkin. Kalaupun muncul gak akan sanggup kita. Gak akan sanggup kaum Muslim Indonesia kalau Allah menunjukkan ada seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab, gak sanggup. Nanti pada demo. Ya, demonstrasi begitu. Afan-afan keluar, gak setuju, gak setuju <laughs> begitu. Ah demikian. Para khafidin rahimallahu yakum. Makanya ya seorang ania, seorang penguasa yang aniaya itu dikarenakan masyarakatnya. Dikarenakan masyarakatnya. Kemudian Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatar minas sama' walaula al-bahaim lam yumtiru tidaklah Allah Tidaklah mereka enggan membayar harta mereka kecuali Allah akan menahan hujan dari langit kalau seandainya tidak dikarenakan hewan-hewan ternak misalnya tidak akan turun hujan. Kemudian eh, walam yang kusu ahdam walam yang kubu Allah wa rasul illa sallallahu alaihi aduan min ghairihim fa akhadhu ba'dha fi aidihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjian nya dengan Allah dan dengan Rasulnya kecuali Allah akan jadikan orang-orang kafir menguasai mereka dan orang-orang kafir tersebut akan merampasi sebagian harta-harta yang ada di tangan mereka. Coba perhatikan, ya. Allah akan membuat orang kafir itu menang menguasai kaum muslimin. Apakah dikarenakan orang kafir ini kuat? Tidak demikian kata Rasulullah. Karena apa? Karena orang Islam sudah menanggalkan janjinya terhadap Allah dan Rasulnya janji oh, seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah Islam. Kalau semakin jauh seorang dari Islam, niscaya orang kafir akan semakin kuat. Itu berbanding terbalik dia. Ya. Kekuatan eh, orang-orang kafir dengan kekuatan kaum muslimin, ya, standarnya adalah bagaimana kaum muslimin melaksanakan Islam itu. Semakin tipis pelaksanaan kaum muslimin terhadap syariat Islam, maka kekuatan orang-orang kafir akan semakin tinggi semakin hebat kaum muslimin dalam melaksanakan syariat Islam, sunnah Rasulullah SAW, maka bagaimanapun kekuatan orang kafirnya akan akan lemah, ya, akan lemah menghadapi kaum muslimin. Nah, demikian para ekafidin, iyyakum. Ya, jadi kaum muslim itu lemah itu bukan dikarenakan orang-orang kafir itu kuat, kaum muslimin dicaplok negerinya, orang-orang kufar dengan seenaknya melakukan invasi ke negara mereka. Bukan dikarenakan mereka itu kuat sebenarnya, bukan. Tak dikarenakan, tapi dikarenakan kaum muslimin itu yang jauh dari agamanya. Walam yahkum aimatuhum bi kitabillahi wa yata wa yatakhayyar bima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah Allah tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka ber, berhukum dengan kitabullah dan memilih hukum dari apa yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka saling iri dengki dan saling perang saudara. Nah, demikian. Tidak akur. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hafidin kalau lima poin ini di mana Rasulullah berdoa agar sahabatnya tidak mendapatkan musibah seperti ini, seluruhnya kembali kepada ulah manusianya. Ya. Bencana-bencana yang disebutkan Allah dalam hadis ini seluruhnya kembali kepada ulah manusianya. Demikian para ikhwatuddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, kita lupa. Kita merasa nah seperti banyak yang mulai muncul selentingan-selentingan di kalangan di kalangan orang-orang Medan, ya, karena dia lihat di mana-mana terjadi bencana di Medan belum, mungkin kalau Medan ini banyak orang-orang soleh. Nah, begitu <laughs> mulai muncul seperti itu. Nah, mungkin kita ini ya masih baguslah kan begitu. Ya. Nah, muncul ucapan-ucapan seperti ini. Ya memang sepertinya sifat seperti itu sudah ada dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal insanu idza mabtalahu eh, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila dia di apa namanya di, di, diberikan rezekinya yang lapang, kemudian e, dimuliakan oleh Allah, dia kata e, merasa dia mulia apa namanya diberikan kelapangan yang cukup dalam rezekinya, dia akan katakan sungguh Allah itu telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun kalau disempitkan rezekinya, maka dia akan katakan sungguh Allah telah menghinakanku. Padahal hina dan tidak hinanya hina dan tidak hinanya seorang di hadapan Allah bukan uh, tidak berkaitan dengan tingkat ekonomi seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi uh, apa yang terjadi ya, apa yang terjadi intinya adalah kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa syukur, ya. Kalau saya eh, eh, sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu rombongan safari dakwah ke Padang sana, saya belum pernah melihat ada kota seperti itu. Ciri khasnya apa? Kalau kita naik bus, suara musik busnya itu kedengaran 5 meter kalau bus tidak punya musik nggak akan ada yang naik. Itu dia. Kalau bisa, kalau di Medan kan angkot, itu pun kalau apa penumpangnya lagi kosong baru dia kuat-kuat karena baru dia kuat-kuatkan volume musiknya karena stresnya dia itu nggak ada penumpang. <laughs> ya. Tapi kalau di Padang, kota Padang ini lain. Penumpang itu nggak mau naik bus kalau nggak ada musiknya. Kok kedengaran musik? Wah oh, ini baru, ah, Iko, kok Iko, <laughs> Iko baru kan begitu. Nah, demikian para ekspedisi. Itu kita lihat dari yang nampak-nampak saja kita nggak tahu yang lain-lainnya. Demikian. Baru situ saya ke Batam nggak begitu, Jakarta juga nggak begitu, Jogja juga nggak begitu, Surabaya di mana ada begitu nih satu keistimewaannya, ya keistimewaannya masyarakatnya demikian. Dan anehnya lagi banyak kedengaran adanya kemurtadan malah di negeri Sumatera Barat yang merupakan simbol kan simbol Islam kalau Sumatera Barat terkenal dengan pejuangnya Tengku Imam Bonjol kan begitu. Imamnya udah hilang, kan, benjolnya yang tinggal. Karena tinggallah kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Demikian para ikhwatiddin, Ya iyyakum. Allah alam bisa mungkin Allah itu marah dikarenakan apa? Dikarenakan kalian katakan kalian adalah orang yang yang pegang teguh memegang Islam tapi ternyata amalan kalian tidak. Kalau kita lihat maksiatnya di Jakarta itu kan jauh lebih parah dibandingkan dibandingkan Sumatera Barat. Apalagi mereka-mereka yang disebutkan Jakarta underground. Jakarta underground itu bagaimana Jakarta di bawah di bawah tanah artinya eh, tempat-tempat yang memang tempat-tempat maksiat. Nah, demikian para ekspedisi iya. Ya semoga kaum muslimin yang eh, tewas terkena bencana tersebut semoga itu sebagai kafaroh bagi mereka sebagai penghapus ya sebagai penghapus dosa-dosa mereka karena Rasulullah sendiri menyatakan dalam sebuah hadis eh, eh, asyuhada ummati khamsun orang yang mati syahid di kalangan umatku ada lima pertama al mataun mereka yang yang meninggal karena kena sakit tupak ataupun kolera wal mabtun mereka yang meninggal karena sakit perut kemudian wal gharq mereka yang meninggal dikarenakan hanyut wal hadam mereka yang meninggal karena tertimpa benda keras wa syahid fisabilillah dan mereka yang tewas dalam pertempuran meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakan yang tewas tentunya yang tertimpa reruntuhan bangunan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang syahid dan semoga hal itu sebagai kafaroh bagi mereka dan yang terpenting adalah sebagai ibroh bagi kita ya sebagai ibroh bagi kita jangan sampai ulah kita menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meni, uh, apa namanya me, menimpakan azabnya tiga hari yang lalu kita berbincang-bincang dengan seorang dosen utuh ya. dia memang orang awam ya karena diprediksikan oleh Eh, badan, meteorologi dan geofisika mereka melihat bahwasanya curah hujan di kota Medan itu sudah makin banyak. Ya, curah hujan makin banyak. Diprediksikan dalam satu bulan ini kemungkinan akan terjadi banjir sebagaimana banjir yang terjadi tahun 2000. Anda masih ingat banjir yang terjadi tahun 2000 di mana Kampung Lalang itu penuh ya. Yang apa namanya? Uh, eh, Anda mungkin pernah lewat jembatan Kampung Lalang itu kan tinggi itu semeter di atas itu itu tahun 2000 dulu yang rumahnya sekitar-sekitar sungai tahulah itu ya kejadian yang merungut cukup banyak korban jadi diperkirakan lebih besar dari itu ini masih diperkiraan ya masih perkiraan kita nggak boleh yakini juga 100% namun ya namanya juga badan meteorologi mereka punya perkiraan-perkiraan yang bisa jadi tidak bisa jadi iya ya bisa jadi iya bisa jadi tidak nah demikian Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bala bencana dan semoga saudara-saudara kita dan tentunya kaum muslimin yang tertimpa bencana dan yang e, tewas tertimpa runtuhan semoga Allah e, mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan dan menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid dan dikumpulkan Allah dalam surga kelak. Saya kira itu saja aku lupa oleh Hada wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafur.